Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Rabbil Alamin Wassalatu wassalamu ala Sayyidil Mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in Segala puji bagi Allah Yang telah mengutus kepada kita Nabi yang agung Nabi yang diutus sebagai rahmat bagi seluruh alam semesta yang dimana Allah Subhanahu wa taala berikan kepadanya ayat yang teragung diantaranya adalah innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima perintah dari Allah agar kita berselawat begitu juga para malaikatnya sebab Allah dan para malaikatnya berselawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Takwalah kita kepada Allah sebab takwa itu adalah pakaian. Ciri khas orang-orang yang bertakwa. Ciri khas orang-orang yang takut kepada Allah. Dan ciri khas utama bagi orang-orang yang soleh. Sungguh suatu kenikmatan agung ketika diutus kepada kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang dimana dengan diutusnya sang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah terwujud dua hal yang sangat utama yaitu bersatunya hati dan beliau memberikan ajaran kebenaran begitu jelas sehingga malam hari bagaikan siang hari karena begitu jelasnya karena begitu terangnya sebab itulah Allah Subhanahu wa taala mengatakan di dalam ayat suci Al-Qur'an wadhkuru ni'matallahi idh kuntum a'da'an fa'allafa baina qulubikum Ingatlah kalian tentang nikmatnya Allah yang mana dulu kalian asalnya adalah yang saling bermusuhan. Kemudian dengan diutusnya sang nabi ini kalian menjadi orang yang bersatu padu. Hati menjadi bersih, tidak ada penyakit-penyakit hati yang mengotorinya sehingga ma sehingga maju untuk mudah untuk rukun, sehingga mudah untuk bersatu. Dan Kedatangan Sayyidina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatukan segala macam bentuk pemikiran yang berbeda-beda. Dari bentuk pemikiran yang di masa jahiliyah itu yang asalnya saling bermusuhan, saling rebutan satu sama lain dengan diutusnya sang nabi, mereka pun semuanya menjadi bersatu padu. Laqad manallahu 'alal mu'minina idh ba'atha fihim rasula. Sungguh Allah Subhanahu wa taala telah memberikan nikmat yang agung kepada orang-orang beriman yang mana Allah nikmatnya mengutus kepada mereka seorang rasul yang membacakan kitab, membersihkan mereka. Dan hendaknya kita ketahui bahwasanya jalan daripada Sayyidina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sudah begitu jelas. Kita mesti merenung bagaimana tingkah laku Rasulullah, ucapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tindak tanduknya, perbuatannya setapak demi setapak kalau kita lihat semuanya itu adalah menjadi uswatun hasanah. Suri tauladan bagi kita semua. Allah Subhanahu wa taala mengatakan laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Sungguh pada diri Rasulullah terdapat suri tauladan yang baik, yang bagus. Siapa yang bisa mengambilnya? Liman kana yarjullah wal yaumal akhir itulah orang yang di dalam batinnya terdapat pengharapan kepada Allah Subhanahu wa taala dan mengharapkan kebaikan kelak di hari kiamat dan banyak mengingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Hanyalah orang yang menginginkan kebaikan di dunia dan di akhirat bisa mencontoh gerak-gerik dan akhlak daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Intinya kita masih berada di saat-saat akhir di bulan Muharram ini ada satu peristiwa yang sangat penting yaitu peristiwa hijrahnya Rasulullah yang penuh dengan pelajaran. Hendaknya pelajaran-pelajaran tersebut kita letakkan bagi diri kita, bagi keluarga kita, bagi siapa saja yang kita kasihi, kita letakkan sebagai panduan di dalam hidup kita ini. Sebab betapa agungnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Di dalam peristiwa hijrah itu beliau misi utamanya adalah menyatukan hati umat. Padahal ketika di Mekah beliau diusir. Seorang diri keluar dari Mekah yang disertai dengan Abu Bakar As-Siddiq. radhiyallahu anhu wa ani sahabati ajma'in. Beliau disertai dengan sang sahabat ini tadi. Tetapi diusirnya beliau dari Mekah hingga hijrah ke Madinah bukanlah suatu hal yang akhir bagi Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Bukanlah suatu hal yang final bagi Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Tetapi di situ beliau membuat sebuah kelompok umat yang pada akhirnya nanti akan memasuki, memenaklukkan kota Mekah sebagai para mujahid, orang-orang yang berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Memasuki Mekah dari segala penjuru dan kemudian yang asalnya kota Mekah pada pecah orangnya pada tidak rukun dengan adanya Rasulullah semua segala macam bentuk pemikiran jahiliyah dihapuskan oleh Allah Subhanahu wa taala berkat ajarannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diganti menjadi jiwa yang beradab, jiwa yang bermoral sehingga mau untuk bersatu, mau untuk menyatukan suara, Lihatlah firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat An-Nasr, "Idza jaa nasrullah wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja." Semuanya berbondong-bondong pada masuk ke dalam agama Islam. Dan setelah itu Allah Subhanahu wa taala menyatukan hati ini dengan adanya Sayyidina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Begitu ketika Rasulullah waktu hijrah ada permusuhan yang sudah terjadi bertahun-tahun gak pernah selesai-selesai antara Bani Aus dan Khazraj dipersatukan misi pertama ketika datang meskipun beliau di tanah yang gak pernah dikenalnya itu di daerah Madinah beliau menyatukan dua suku suku Aus dan Khazraj sehingga mereka disebut sebagai golongan Ansor Kemudian setelah itu datanglah pengikut-pengikut beliau dari kota Madinah dan dipersaudarakan pula dengan orang-orang Ansor ini sehingga disebutlah kalangan Muhajirin dan kalangan Ansor. Kita lihat bagaimana Sayyidina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjadikan umat ini yang beliau inginkan adalah menjadi umat yang bersatu yang pada asalnya adalah umat yang terpecah belah. Bahkan di dalam hidupnya untuk menyatukan umat ini beliau adalah contoh yang paling agung. Dan begitu juga madrasah pengkaderan Rasulullah kepada para sahabatnya melahirkan sosok-sosok yang agung. Keluar dari hasil karena Rasulullah Sayyidina Abu Bakar Siddiq, Sayyidina Umar, Sayyidina Uthman, dan Sayyidina Ali bin Abi Talib. Karamallahu wajah. Dan begitu juga Sayyidina Hasan, Sayyidina Hussein. Dan masih banyak dari para sahabatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Lihat orang-orang yang hasil didikan Nabi Muhammad SAW. Suatu kali Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq dan Sayyidina Ali bersepakat untuk mendatangi Rasulullah SAW. Alaihi Begitu setelah tiba di pintunya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Sayyidina Abu Bakar yang lebih tua menampakkan akhlaknya kepada Sayyidina Ali, bertawaduk kepada beliau, mengatakan, wahai Ali, engkau adalah misananya Rasulullah, masuklah engkau ke dalam rumah ini terlebih dahulu. Sayyidina Ali menampakkan akhlaknya beliau mengatakan bagaimana mungkin aku akan masuk ke dalam rumah ini terlebih dahulu wahai Abu Bakar sedangkan Allah telah berfirman mengenai dirimu Thaniyasnaini orang yang kedua idhuma fil ghar di dalam peristiwa hijrah dikala tatkala keduanya berada di dalam goa idh li sahibihi la tahzan innallaha ma'ana ketika Rasulullah mengatakan kepada sahabatnya yang dimaksud ini adalah Sayyidina Abu Bakar Siddiq binasil Quran jangan engkau sedih sesungguhnya Allah bersama kita katanya Sayyidina Abu Bakar Siddiq wahai Sayyidina Ali bagaimana aku tidak mendahulukan dirimu untuk memasuki ke dalam rumahnya Rasulullah sedangkan Allah telah mengucapkan Allah telah berfirman di dalam Al-Qur'an wa yut'imuna ta'ama ala hubbihi miskinan wa yatiman wa asira. Allah banggakan dirimu ketika kalian keluargamu engkau dan Sayyidatuna Fatimah memberikan makan kepada orang miskin tawanan dan itu adalah kisah yang sangat terkenal sekali. Masing-masing kalau kita lihat saling bertawadhu. nggak saling menjelekkan. Bahkan nggak ada permusuhan di antara para sahabatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apakah sampai di situ? Enggak. Sayyidina Ali malah mengatakan, Wahai Abu Bakar, bukankah engkau tahu Rasulullah pernah mengatakan tentang keutamaanmu seandainya iman seluruh umat ini ditaruh di satu timbangan dan iman Abu Bakar As-Siddiq ditaruh di satu timbangan yang lain, pasti yang paling berat dan paling unggul adalah imannya Abu Bakar Siddiq. Dengan perasaan tersipu malu Abu Bakar Siddiq mengatakan, "Wahai Ali, Bagaimana aku tidak ma aku tidak mendahulukanmu masuk ke dalam rumah, sedangkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah mengatakan tentang dirimu ketika di hari Khaybar yang dimana saat itu ada saat yang paling genting Rasulullah mengatakan hari ini akan aku serahkan bendera perang ini kepada orang yang cinta kepada Allah dan Rasulnya dan dicintai oleh Allah dan Rasulnya. Kemudian beliau menunjuk di manakah Ali. Ini ada menunjukkan tentang keutamaanmu. Mereka saling mendahulukan satu sama lain sampai pada akhirnya turunlah Jibril alaihissalam memberitahukan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Coba engkau dekat wahai Muhammad, ada dua sahabatmu yang saling berbicara. Mereka enggan mau enggan untuk masuk ke dalam rumahmu ini. Coba engkau lihat apa pembicaraan mereka." Setelah Rasulullah mendengarkan pembicaraan mereka, beliau memegang tangan keduanya. Yang satu ditaruh sebelah kanan, yang satu sebelah kiri. Kemudian keduanya digandeng masuk ke dalam mas bersama-sama ke dalam rumahnya Rasulullah SAW. Beliau mengatakan, inilah Nanti kita akan dikumpulkan begini caranya. Kita akan bersama-sama masuk ke dalam akhiratnya Allah kelak di, di hari kiamat. Bagi kita adalah untuk mengikuti akhlaknya Nabi Muhammad SAW menyatukan hati. Lihat ini ditiru para ulama, orang-orang soleh para salaf kita. Sehingga kalau hati itu bersatu, berkumpul pada satu orang, menyatu, tidak ada perpecahan, tentu saja doa tidak akan ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita ingin doa kita nggak ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala, ingat bahwasanya kalau hati bersatu, itulah jawabannya. Maka doa tidak akan ditolak oleh Allah. Doa orang akan dikabulkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Demikianlah ajarannya Rasulullah SAW yang menyatukan di antara umat Islam ini sehingga yang paling penting di dalam hidup ini dan termasuk ajarannya ahlu sunnah wal jamaah ajarannya Rasulullah ajarannya para sahabat dan ajarannya para aslafun solehin untuk hidup rukun saling membantu satu sama lain untuk saling bersatu dan demikianlah ajarannya Sayyidina Rasulullah Muhammad SAW demikianlah yang dapat saya terjemahkan وصلى الله على سيدنا محمد وصحبه وسلم الحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا محمد في الأولين صل على سيدنا محمد في الآخرين صل على سيدنا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين صل على سيدنا محمد حتى ترث الأرض ومن عليها وأنت خير الوارثين اللهم بحرمة الصلاة عليه اجعلنا جمعا بالصلاة عليه من الفائزين وعلى حوضه الكوثر من الواردين الشاربين سنته وجماعته متبعين واحشرنا محشره وادخلنا مدخله يا أرحم الراحمين اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات المؤمنين والمؤمنات الأحياء والهم والأموات اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار اللهم اغفر لنا وارحمنا وسامحنا وتب علينا يا الله اللهم طهر قلوبنا وزكي أنفسنا واختم بالصالحات أعمالنا على حسن الخاتمة يا أرحم الراحمين اللهم فرج كرب المكروبين ونفس هم المهمومين واقض الدين عن المدينين وارحم عبادك المسلمين في كل مكان يا أرحم الراحمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار برحمتك يا عزيز ويا غفار ويا أرحم الراحمين على هذه النية بحرمة النبي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم الفاتحة اللهم بحرمة الفاتحة والسلف هذا من الزكاة تقبل دعاءنا واسلف وجهنا برحمتك يا أرحم الراحمين صلى الله على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون الحمد لله رب العالمين تفضل الله